boleh ditinggalkan walaupun bagaimana hanya lima waktu sampai keadaan tertentu. Jadi kita sudah memasuki satu pasal daripada apa yang dijelaskan berkenaan dengan sholat. Nah, sekarang saya lanjutkan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Syaban. Jadi pasal satu sudah saya selesaikan dan sekarang saya beralih untuk menjelaskan apa yang ada sangkutnya dengan bulan Syaban. Karena kebetulan kita sekarang berada pada bulan Syaban bahkan ini hari tanggal 9. Bulan Syaban termasuk bulan yang penting bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita ambil hadis yang sudah pernah saya sampaikan, yang diriwayatkan oleh Al Imam Ad Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan Syahrul ummati." Bulan Rajab bulan Allah yang mana dimuliakan oleh Allah dijadikan bulan hurum sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam Isra Mi'raj. Dan bulan Sya'ban kata Nabi wa Sya'ban syahri bulan Sya'ban bulanku wa Ramadan syahr ummati bulan Ramadan bulannya umatku. Kenapa Nabi mengatakan Sya'ban syahri bulanku memang bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam bulan Syaban beberapa kewajiban diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam bulan Syaban Nabi mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang diangan-angan dan harapkan yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. di dalam bulan Syaban pada tahun kedua hijrah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya kewajiban puasa Ramadan. Jadi, puasa Ramadan perintahnya diturunkan oleh Allah SWT pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Begitu juga usahakan. Dan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah SWT pada bulan Syaban. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, apabila melakukan sholat diperintahkan oleh Allah SWT menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi kiblatnya kaum muslimin waktu itu bukan ke Ka'bah, bukan ke al masjid Haram, tapi ke Al-Masjidil Aqsa. Sejak Nabi hijrah sama dengan kiblatnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu. Ini nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu kalau sholat kiblatnya ke Al-Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat